tauhid, jenis-jenis tauhid dan manfaat daripada mengenal atau mempelajari tauhidullah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui dari syurut kalimat la ilaha illallah syarat-syarat diterimanya persaksian kita terhadap kalimat la ilaha illallah yang merupakan sentral daripada tauhid Naam, bahwasanya syarat dari kalimat la ilaha illallah ada delapan syarat yang terkumpul dalam satu bait syair yaitu ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wal inqiyadu wal qabulu laha wa zida thaminuha al-kufranu bima, bima siwal ilahi minal asya qad uliha yaitu yang pertama al-ilm yang menafikan kejahilan yang kedua adalah al-yaqin yang meniadakan keraguan asyak yang ketiga as-sidq Eh, al-ikhlas yang menafikan kesyirikan. Kemudian yang keempat as-silqu yang menafikan al-kadzib kedustaan. Kemudian yang kelima adalah al-mahabbah kecintaan yang meniadakan kebencian. Yang keenam al-inqiyad yaitu ketundukan kepatuhan yang meniadakan penentangan. Dan yang ketujuh adalah al-qabul, penerimaan yang meniadakan peninggalan, meninggalkan. Dan yang terakhir yang kedelapan adalah al-kufranu bima siwal ilah yaitu mengingkari seluruh sesembahan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala wajib mengingkarinya mengingkari sesembahan tersebut segala bentuk togut yang ridho untuk diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itulah togut jadi togut itu adalah segala sesuatu yang diibadahi yang pemiliknya ridho dengannya. Naam. Maka dia adalah togut. Walau qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Benar-benar sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul visi dan misinya adalah bagaimana berdakwah, mewujudkan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk togut, segala bentuk sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada fasal berikutnya atau pembahasan berikutnya adalah al-ihtimam bil aqidati wat tauhid perhatian dan sungguh-sungguh terhadap pelajaran akidah dan tauhid. Nah, soal yang pertama, pertanyaan pertama, limadza nahtammu bitauhidi aktsaru min ghairihi atau aktsara min ghairihi? Kenapa kita perhatian terhadap tauhid lebih dari yang lainnya? Nah, artinya dari seluruh syariatul Islam yang paling kita mengambil perhatian dengannya, mengutamakannya adalah perkara tauhid dari yang lainnya. Mengapa? Jawabannya kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, yang pertama adalah nahtammu bitauhidi li asbabin katsiratin minha. Ya, kita mementingkan perkara tauhid dari yang lainnya karena banyak sebab di antaranya yang pertama tauhidu diddu syirki huwa ar-ruknul asasi alladhi yubna alaihi al-islam wa yatamathalu fi syahadatain la ilaha illallah muhammadun rasulullah karena tauhid yang merupakan lawan dari kesyirikan itu adalah ar-ruknul asasi, adalah rukun yang paling asas. Rukun yang paling mendasar, yang paling asas yang yubna alaihi Islam. Yang Islam itu dibangun di atasnya, di atas rukun asas tersebut. Berarti Islam dibangun di atas tauhid. Dan ini terwujudkan pada ucapan dua persaksian kita syahada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Naam. Yaitu mempersaksikan la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah yang diibadahi secara benar, secara hak melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata dan mempersaksikan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diambil dari hadis yang ma'ruf dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma terkait dengan rukun-rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin. Syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, wa iqamis salah wa itaiz zakah. Ila akhir hadis. Bahwa dibangun Islam itu di atas lima asas, lima pondasi. Yang paling pertamanya adalah syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, di sini menunjukkan bahwa Tauhid adalah merupakan rukun asas yang Islam itu dibangun di atasnya, di atas rukun dan asas tersebut. Bahkan dari lima asas yang paling pentingnya, yang paling pertamanya adalah syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nah, ya, kalau suatu bangunan diibaratkan dengan suatu bangunan sebagaimana Rasulullah memisalkannya dengan suatu bangunan maka at-tauhid syahada la ilaha illallah anna muhammadan rasulullah itu adalah cakar ayamnya pondasinya ya adapun salat yang merupakan rukun yang kedua asas yang kedua adalah merupakan tiangnya tiangnya bangunan tersebut ya dan seterusnya barakallahu fikum sampai kepada atapnya yang tertinggi dari amalan yang tertinggi ya adalah jihad visabilillah yaitu atapnya bangunan tersebut. Nah, barakallahu fikum maka ini sebab yang pertama sehingga kita lebih mendahulukan lebih perhatian terhadap perkara tauhid ya yang merupakan lawan daripada kesyirikan dibanding dengan ya hukum-hukum yang lainnya, perkara-perkara yang lainnya dalam syariatul Islam. Nah, yang kedua, kita lebih mementingkan perkara tauhid dari yang lainnya. Huwallazi yudkhilu bihil kafira al-islama fala yuqtal. Karena tauhid dialah yang memasukkan dengannya orang yang kafir ke dalam Islam sehingga orang kafir itu tidak lagi diperangi atau dibunuh karena sebab dia masuk ke dalam Islam. Nam, karena dia masuk ke dalam Islam sehingga dengan dia Islam berarti dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan dua persaksian tersebut. Syahadatain. <clears throat> nah, barakallahu fikum. Sebagaimana dalam hadis yang juga berulang-ulang kita sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah ya aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mau mengucapkan la ilaha illallah tauhid ya jika mereka mengucapkannya asumu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum ala Allah taala ya illa bihaqqil islam wa hisabuhum ala Allah taala jika mereka mau mengucapkannya, mau melakukan ya konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah maka terpeliharalah ya darahnya dan hartanya yakni haram untuk dibunuh dan haram untuk dirampas hartanya karena dia muslim yang mentauhidkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah maka sebab yang kedua bahwasanya dengan tauhidlah orang yang kafir menjadi Islam sehingga dia tidak dibunuh. Ya, maksudnya walaupun seorang mengaku Islam tapi kalau dia tidak faham tauhid, dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sah keislamannya. Tidak keluar dari hukum kufur. Barakallahu fikum. Ya, karena dia pasti akan melakukan kesyirikan. Ketika dia tidak memahami tauhid dengan baik, maka pasti dia akan jatuh ber, kepada berbagai bentuk-bentuk kesyirikan. Apakah itu syirik besar, syirik kecil, atau syirkun khafi, syirik yang samar, yang lebih samar daripada langkahnya semut di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Barakallahu fikum. Maka ini sebab yang kedua. Yang ketiga, kita lebih mementingkan perkara tauhid mendahulukannya dari yang lainnya karena da'watu jami'il mursalin ila umamihim qala Allah taala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut karena tauhid adalah merupakan dakwanya seluruh para rasul kepada umat-umat mereka Allah taala berfirman wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan benar-benar kami mengutus pada setiap umat setiap generasi seorang rasul agar mereka memurnikan tauhid hanya kepada Allah taala ibadah dan menjauhi segala bentuk togut yakni kesyirikan. Maka seluruh rasul yang diutus oleh Allah taala dakwanya adalah tauhidullah. Bagaimana umat manusia ini mentauhidkan, mengesahkan, menyendirikan Allah taala dalam seluruh jenis ibadah. Ya, semua rasul dari Nuh alaihissalam sampai kepada nabi kita Muhammad bin Abdullah Ibni Abdul Muttalib, Ibni Hashim alaihi salatu wassalam. Beliau seluruh para rasul yang pertama dari yang terakhir sampai yang terakhir semuanya berdakwah dengan tauhidullah ya bahkan kesyirikan itu muncul yang merupakan lawan dari tauhid itu di masa Nabi Nuh alaihissalam sebelum masa Nabi Nuh tidak ada kesyirikan dari Adam alaihissalam sampai sebelum diutusnya Nuh yang ada adalah dosa-dosa biasa bukan kesyirikan membunuh ya merampok dan lain sebagainya tetapi kesyirikan belum ada kesyirikan itu muncul di zaman Nabi Nuh sebelum beliau diutus yaitu mengkultuskan lima orang soleh ya wali-wali Allah yang mereka itu meninggal dunia lalu generasinya meng, mengibadahinya ya menyembahnya ya yang awalnya melukis gambarnya lukisannya lima orang soleh tersebut lalu dipajang di majelis-majelis mereka dalam rangka mengenang jasa-jasanya. Tapi setelah itu meninggal generasi yang pertama, muncul generasi berikutnya bergeser ya. Bergeser dari yang semula hanya sekedar mengenang jasa-jasanya berubah menjadi apa? peribadatan ya. Pengkultusan. Naam. Sehingga ujungnya lima orang soleh tadi disembah. Ya, dijadikan sebagai ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini Allah kekalkan dalam surah Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu fala tazididh dhalimina illa dhalala. Naam. Allah taala mengekalkan dalam surah Nuh mereka mengatakan yakni para pelaku-pelaku syirik ini la tadarunna alihatakum jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian yaitu wad dan wala suwa'an orang yang bernama wad yang bernama suwa' yaghuz ya'uq dan nasr jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan itu ya yakni setelah mereka lukis ya gambarnya membuatkan patung-patungnya Nah, ketika Nabi Nuh diutus berdakwah ya untuk memberantas, meninggalkan semua bentuk-bentuk peribadatan yang syirik tersebut. Tapi mereka menentang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mereka menentang kepada Nabi Nuh alaihissalam sehingga sunnatullah mereka diazab oleh Allah Taala dengan ditenggelamkan. Ya, kaum Nuh yang ma'ruf dalam sejarahnya di dalam Al-Quranul Karim. Mereka ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan bersama kurang lebih 80 pengikut beliau. Di mana beliau berdakwah 950 tahun. Cuman 80 kurang lebih pengikutnya. Sehingga Allah tidak menuntut Nabi Nuh, mengapa pengikutmu cuman sedikit? Barakallahu fikum. Bahkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Ta'ala ya umat yang besar jumlahnya atau sebelumnya diperlihatkan oleh para nabi dan pengikutnya ada nabi yang pengikutnya cuman rohat ya di bawah sepuluh ada yang nabi leisa mahu illa rojulun atau rojulan tidak ada pengikutnya melainkan satu orang atau dua orang ada nabi yang itu nabiyan walaisa mahu ahad ada nabi yang tidak ada sama sekali pengikutnya Nah, Allah tidak menuntut kepada mereka kenapa tidak ada pengikutmu. Barakallahu fikum. Ya, sehingga di sini dalil bahwasanya ya pengikut jumlah ya yang mengikut dari orang yang berdakwah itu bukan ukuran bahwa itu kebenaran. Bahkan kalau sunnatullah kandungan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah bahkan nasun soreh nas yang jelas bahwa kebenaran itu selalu jumlahnya lebih sedikit daripada kebatilan. Barakallahu fikum. Kalau memang benar-benar orang yang mendakwakan kebenaran itu istiqomah dan jujur di dalamnya, maka sunnatullah menunjukkan bahwa pengikutnya lebih sedikit dibanding dengan orang-orang yang mengikuti kebatilan. Dan ini sekian banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan cukup hadis yang antum ketahui semua hadis iftirakul ummah 73 golongan, 72 dalam neraka, satu golongan saja yang masuk surga. Di sini dalil barakallahu fikum yang menunjukkan penduduk surga lebih sedikit dibanding dengan penduduk neraka. Dalam hadis Bukhari Muslim yaitu satu banding seribu. Penduduk surga satu yang masuk dalam neraka adalah seribu dari seluruh manusia. Naam. Walhasil Barakallahu fikum. Nabi Nuh alaihi salam rasul yang pertama yang diutus oleh Allah berdakwah kepada tauhid. Ya, memberantas kesyirikan yang terjadi pada kaumnya. Naam, yang Allah taala kekalkan dalam api neraka di dalam astagfirullah di dalam Al-Qur'an. Lalu kemudian ketika kaumnya menentang, maka sunnatullah menunjukkan mereka disiksa oleh Allah taala di dunia dengan ditegelamkan di laut. Ya, laut yang pasang dan Allah menyelamatkan Nabi Nuh bersama pengikutnya yang sedikit. Nah, barakallahu fikum. Sampai kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah karena sebab kesyirikan yang menyebar kembali di Jaziratul Arab dengan menghidupkan lima patung yang di zaman Nabi Nuh itu terdampar di pesisir pantai Jeddah dihidupkan oleh Amr bin Luhai lalu mengajak kaumnya untuk menyembah beribadah kepada patung-patung tersebut terjadi kembali kesyirikan menyebar di Jaziratul Arab maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebab pengutusannya adalah karena tauhid oleh karena itu Allah taala berfirman dalam suratul Nahl yang telah kita bacakan ayat 36 Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Apa visi dan misinya? Ani abudullah buta tawud. Visi dan misi yang diutus seluruh rasul yang diutus oleh Allah adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Nah, ini sebabnya pengutusan para rasul. Ya bahkan sebab diciptakannya seluruh makhluk ya adalah karena tauhid ini sebab yang keempat. Ya, bahwa kenapa kita lebih mementingkan tauhid dari yang lain? Li'annahu alladhi khalaqallahu al-alam li'ajlihi. Karena dengan tauhid itu menjadi sebab Allah menciptakan alam semesta itu. Perhatikan bahwa alam semesta dicipta oleh Allah karena sebab tauhid. Barakallahu dan terkhususkan ciptaan jin dan manusia. Karena sebab tauhid. Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak akan ciptakan jin dan manusia kata Allah kalau bukan karena ibadah. Kalau bukan agar mereka memurnikan ibadah itu hanya kepada Artinya tidak akan dicipta kita semua manusia dan juga para jin kalau bukan karena sebab tauhid Barakallahu fikum. Kita lihat dalam suratul Baqarah. Ya, yang masyhur yang mungkin kita semua menghafalkannya barakallahu fikum. Ya, firman Allah taala ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Di sini lebih umum. Allah taala menyeru seluruh manusia, tidak khusus orang yang beriman saja, semua manusia untuk memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah, Rob kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, yang menciptakan bumi sebagai hamparan, menciptakan langit sebagai atap bangunan, lalu menurunkan hujan dari langit dan menimpa bumi ini lalu bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan terciptalah makanan yang dibutuhkan oleh seluruh manusia di bumi ini semua yang Allah yang menciptakannya untuk apa Allah ciptakan u'budu rabbakum untuk karena agar kalian mentauhidkan memurnikan ibadah hanya kepada Allah fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun dan agar jangan sekali-kali kalian menjadikan untuk Allah kesyirikan, tandingan. Padahal kalian mengetahuinya. Jadi barakallahu fikum. Sebab penciptaan alam semesta ini adalah karena sebab tauhid. Sebab penciptaan jin dan manusia karena tauhid. Sebab diciptakannya surga neraka dan seluruhnya adalah karena tauhid. Naam. Dengan sebab itulah kita lebih mengutamakan, mementingkan perkara tauhid dibanding dengan yang lainnya, mendahulukannya. Ya. Para nabi demikian, para rasul demikian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan tauhid diutus oleh Allah 13 tahun di Mekah. 10 tahun sebelum perintah syariat yang lainnya. Perintah salat turun 3 tahun di Mekah. Ya, sebelum itu 10 tahun murni dakwah tauhid. Tidak ada dakwah yang lain. Tauhid setelah 10 tahun di Mekah, ya, turunlah perintah sholat. Beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala, kemudian disyariatkanlah sholat. Rasulullah sholat 3 tahun di Mekah, genap 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Ya, 10 tahun di Madinah, setelah itu Rasulullah meninggal dunia, barakallahu fikum. Dengan umur 63 tahun. Nah, walhasil belum ada hukum-hukum atau perintah-perintah syariat yang lainnya. Tetapi yang ada adalah tauhid. Ya. Nah, maka di sini menunjukkan bahwa perkara tauhid kita lebih perhatian dengannya dan lebih mementingkannya dalam dakwah ya kita kepada umat manusia hendaklah kita menitik menitik beratkan kepada perkara tauhid ini. Nah, karena percuma mereka sholat, puasa, zakat, namun mem memiliki keyakinan kesyirikan dalam kolbunya, melakukan kesyirikan dengan amalan-amalannya, ucapannya, perbuatannya. Nah, maka itu akan sia-sia barakallahu fikum. Ya, akan sia-sia. Maka semua kita tidak menginginkan akan mendapati amalannya di sisi Allah nanti sia-sia. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datang menghadapi amalan-amalannya para hamba nanti di hari kiamat. Kata Allah. Lalu kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Haba'an surah. Yakni tidak berarti, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena sebab mereka jatuh dalam kesyirikan. Karena sebab mereka melakukan kesyirikan baik dengan ucapan, dengan perbuatan terlebih-lebih dengan keyakinan di dalam kolbu waliyadzubillah ya kaum muslimun masih banyak yang memiliki keyakinan-keyakinan syirkiyah ya sebagai contoh misalnya nah meyakini bahwa fulan yang meninggal dunia bisa memberi manfaat mengetahui perkara gaib ya sehingga ketika kita berdoa kepada Allah kita menyebut-nyebut nama orang tersebut ya yang kita yakini bahwa dia punya karomah maka disebut-sebut namanya ya ini keyakinan syirik barakallahu fikum atau meyakini berdoa harus di sisi kuburannya syirik nah ya sama juga dengan memanggil ya meyakini orang-orang tertentu bisa berdoa menolak hujan turunnya hujan ya yang dikenal dengan pawang-pawang Waliyadzubillah. Ya. Atau ketika hendak melaksanakan pesta pernikahan misalnya, ya, untuk menahan hujan melakukan ritual tertentu. Ya. Berbagai macam ragamnya. Ada yang dengan waliyadzubillah celana dalam, ada dengan alat-alat tertentu untuk meyakini bahwa dengan cara itu bisa menolak hujan. Ya, sehingga pesta pernikahannya bisa lancar waliyadzubillah semua ini keyakinan syirkiah nah mengkultuskan individu meyakini wali-wali bahwa mereka itu punya karamah demikian dan demikian ini yang banyak ya ini tidak dibenarkan dalam Islam ya bahkan Rasulullah sebagai rasul manusia yang paling afdol beliau marah ketika dipuji berlebihan ya dalam hadis Bukhari Muslim datang seorang lelaki memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan anta sayyidun nas wa anta sayyidu ibnu sayyidin nas engkau adalah pimpinannya manusia engkau adalah anak pimpinan manusia engkau adalah engkau adalah Rasulullah marah ya kepada orang tersebut dan beliau mengatakan la tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam jangan engkau berlebih-lebihan terhadap diriku sebagaimana berlebih-lebihannya kaum Nasara terhadap Nabi Isa Bagaimana kaum Nasrani berlebihannya kepada Nabi Isa sampai mereka meyakini Nabi Isa adalah anaknya Allah. Waliyadzubillah. Atau titisannya Allah, Tritunggal. Laqad kafara alladziina qalu Allah tsalitsu tsalatsah. Benar-benar sungguh kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah yang ketiga dari tiga. Maksudnya trinitas. Ini keyakinannya kaum Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam ya Allah taala menegaskan bahwa itu kekufuran. Telah kafir orang yang meyakini demikian. Maka Rasulullah marah, jangan sampai kalian memujiku berlebihan sehingga seperti kaum Nasrani berlebihan terhadap nabinya Nabi Isa alaihissalam. Nah, akan tetapi kita muliakan, kita agungkan beliau sebagai nabi dan rasul, sebagai manusia yang paling afdal di muka bumi ini kita muliakan dan agungkan beliau dan kita mencintai beliau melebihi daripada cinta kita terhadap diri kita sendiri, terhadap kedua orang tua, terhadap seluruh manusia. Barakallahu fikum. Tetapi bukan berarti kita menyembah beliau. Bukan berarti kita meyakini bahwa beliau punya uh, sifat uluhiyah, sifat ubudiyah yang berhak diibadahi, yang berhak dimintai doa. Tidak. Beliau sudah meninggal dunia Beliau manusia biasa, tidak boleh dimintai doa yang Allah taala telah kekalkan di dalam Al-Qur'an. Kul innama ana basyur mithlukum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka semua bahwa engkau adalah manusia biasa seperti kalian yang menyembah kepada Allah tetapi tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi. Demikian barakallahu fikum. Walhasil bahwasanya penciptaan seluruh alam semesta dan khususnya jin dan manusia sebabnya adalah karena tauhid karena tauhid bahkan pengutusan para rasul juga diutus karena tauhid dan diturunkannya wahyu dari langit dari Alkitab kitab-kitab dari langit juga karena sebab tauhid semua ada di dalam Al-Qur'an barakallahu fikum wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa annahu la ilaha illa huwa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun melainkan kami turunkan kepadanya wahyu. Ya, isi dari wahyu itu visi dan misinya adalah murnikanlah ibadah itu hanya kepadaku kata Allah. Nah, jadi semua karena tauhid. Nah, sehingga kita lebih mementingkannya dari yang lainnya. Kemudian Sebab yang kelima kata beliau Syekh Muhammad Jamil Zainu Hafidah rahimahullah taala at-tauhidu yashmalu tauhid ar-rabb wal ilah wal hukma yashmalu tauhid ar-rabb wal ilah wal hukmi wal asma'i was sifat wa jami'i anwa'il ibadat karena tauhid itu adalah mencakup tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid hukumiyah ya tauhid al-hukum dan tauhid asma wa sifat dan seluruh jenis-jenis ibadah. Nah, di sini barakallahu fikum penting kita memahami ya ucapan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini beliau menyebutkan tentang al-hukum. Jadi sudah terdahulu pembahasan kita bahwa jenis tauhid ada tiga. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tidak ada tauhid yang keempat sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian mereka yang mengatakan tauhid yang keempat adalah tauhid hakimiyah atau tauhid al-hukumiyah. Nah, maka tauhid terkait dengan hakimiyah ini telah mencakup di dalam tauhid uluhiyah dan dalam tauhid rububiyah. Jadi tidak perlu diciptakan tauhid yang keempat. Ya, Memang pembahasan jenis tauhid tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Bahwa tauhid terbagi tiga. Tapi ini muncul dari para ulama ahlu sunnati wal jamaah berdasarkan istiqra, penelitian dari dalil dari Al-Quran dan sunnah dan sepakat ulama ahlu sunnati wal jamaah menetapkan bahwasanya jenis tauhid itu ada tiga. Tidak ada yang keempat. Adapun tauhid hakimiyah, maka dia masuk sebagiannya maknanya dalam tauhid uluhiyah dan sebagiannya masuk dalam makna tauhid rububiyah. Nah, adapun dalam tauhid uh, rububiyah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak menetapkan hukum. Yang menetapkan perintah dan larangan hanya Allah taala. Ini rububiyah. Ya. Hukum-hukum itu semua yang berhak membuatnya hanya Allah taala. Ini makna rububiyah. Ya. Adapun dalam makna uluhiyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya yang ketika dia yang menetapkan hukum maka kita sebagai hamba Allah wajib berhukum dengan hukum Allah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk pemurnian ibadah kita kepada Allah taala. Maka kita menerapkan seluruh hukum Allah. Ini terkandung dari tauhid uluhiyah. Ya. Jadi dari satu sisi al-hukumiyah ini masuk dalam makna tauhid rububiyah dari sisi yang lain masuk dalam makna tauhid ulu uluhiyah. Jadi tidak ada tauhid yang keempat. Ya. Sehingga para ulama memfatwakan yang menetapkan tauhid yang keempat itu penetapan yang sia-sia, ya. Karena dia sudah masuk di di tauhid uh, uluhiyah dan sebagian dari tauhid rububiyah dan tidak ada yang mengingkari tentang hukumiyah ini, hakimiyah. Ya, Ulama Ahlus Sunnah menetapkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Ya, siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, mereka itu orang kafir, mereka itu zalim, mereka itu fasik. Ya, barakallahu fikum. Tetapi yang menciptakannya adalah para kaum khawarij yang diinginkan dengannya kebatilan. Ya, mereka menciptakan tauhid hakimiyah, mereka inginkan darinya adalah untuk mengkafirkan orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah secara kafah. Ya, sehingga mereka mengkafirkan pemerintah kaum muslimin yang menjalankan negara ini tidak murni berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Semua kafir, berhak dibunuh berdasarkan perintah hadis umir tuan uqatil nas hatta yashhadu hatta yaqulu la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Walhasil ini perkara yang penting untuk kita ketahui karena ini telah terjadi di sahati dakwah di alam di lapangan dakwah di alam ini di dunia ini sebagian dari orang-orang yang menyandarkan dirinya pada ulama menciptakan tauhid hakimiyah. Naam, yang diinginkan dengannya adalah kebatilan. Ya. Dan sampai hari ini para dai-dai banyak yang masih menetapkan ya tauhid jenis yang keempat ini yang terpengaruh dengan pemikiran kaum khawarij, yakni para pemberontak ya kepada kaum muslimin pada pemerintah Islam. Nah, wallahu alam bisawab. Ini sebab yang kelima bahwa kita lebih mementingkan tauhid karena tauhid mencakup tauhid rububiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengatur alam semesta ini, beri rezeki, menciptakan enam yang menguasainya. Itu makna tauhid rububiyah. Dan mengandung tauhid uluhiyah yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah taala dan tidak melakukan kesyirikan. Kemudian asma wa sifat yaitu menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terkadang kita dapati ulama membagi tauhid menjadi dua. Dua jenis. Ya, ini tidak bertentangan dengan yang membagi tiga jenis. Kalau dua jenis sering kita kalau membaca kitab-kitab para ulama, kita sebagian kita dapati atau banyak mereka kita dapati menetapkan tauhid dua jenis, yaitu tauhid ma'rifah wal isbat. Itu yang pertama, yaitu tauhid ma'rifah wal isbat mengenal dan menetapkan. Di sini adalah yang dimaksud tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Ya, yang dimaksud di sini adalah tauhid rububiyah dan asma wa sifat, mengenal dan menetapkan. Mengenal Allah melalui nama-namanya, menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya dan melalui ciptaan-ciptaannya. Ya, kita lihat langit, bumi dan semua ciptaan. Sehingga kita mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaan tadi. Sehingga ini disebut dengan tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Ya. Tauhid yang kedua adalah tauhid at-talab wal qasad. Tauhid at-talab wal qasad yaitu tuntutan dan qasad, niat, kemurnian. Yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Ya, karena kita dituntut setelah meyakini rububiyah Allah, ya, setelah mengenal Allah, maka kita dituntut memurnikan ibadah. Jangan memperserikatkan Allah dengan sesuatu pun. Ya, sehingga disebut dengan tauhid at-talab wal qasad. Ini tidak bertentangan barakallahu fikum dengan tiga jenis tauhid yang telah kita sebutkan. Nah, Taib masih tersisa waktu kita lanjutkan poin yang keenam ya kita lebih mementingkan tauhid kata beliau rahimahullah at-tauhidu fil asma'i was sifat muhimmun jiddan faqad iltaqaitu bishab muslimin yaqulu inna allaha fi kulli makan fakultu lahu in aradta bihi in aradta bihi dhatahu fahadha khata'un kabirun lianna allaha ta'ala yaqul ar-rahman 'ala al-'arsy istawa ay 'ala wartafa'a karena tauhid ya mengandung tauhid asma wa sifat maka tauhid asma wa sifat ini muhimun jiddan sangat penting sekali yang aku pernah menjumpai kata penulis, pernah menjumpai seorang pemuda muslim, dia berkata, sesungguhnya Allah fi kulli makan. Sesungguhnya Allah di setiap tempat. Di setiap tempat. Maka aku katakan kepadanya, jika engkau menginginkan dengan ucapanmu itu zat Allah di setiap tempat, fahadha khata'un kabir. Ini kesalahan besar. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran. yakni tujuh tempat di dalam Al-Quran. Allah menetapkan dirinya Ar-Rahman al-Arsistawa. Bahwa Allah yang Maha Rahman di atas ars, di atas singgasananya. Ya, menetap, meninggi. Berarti Allah menetap meninggi di atas ars. Zat Allah. Tidak boleh kita mengatakan zat Allah itu di mana-mana. Tapi kalau yang Anda inginkan Allah di mana-mana adalah ilmunya Allah, pengawasannya Allah, benar. Ini kebenaran bahwa ilmu Allah mencakup mengetahui seluruh apa yang terjadi, bahkan mengetahui apa yang tersembunyi dalam kolbu kita. Allah mengilmuinya. Begitu pula pengawasan Allah. Allah mengetahui, mengawasi kita semua dimanapun kita berada. Tetapi kalau yang diinginkan zat Allah di mana-mana maka ini bertentangan dengan tujuh tempat dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Toha pada ayat yang kelima. Ya, Ar-Rahman al istawa. Allah itu menetap meninggi di atas arsnya. Nah, ya, sehingga Imam Ahmad pernah membantah seseorang yang meyakini Allah di mana-mana, ya. Kemudian beliau dia melewati sebuah bangkai Kemudian Imam Ahmad mengatakan, apakah engkau meyakini bahwa Allah ada pada bangkai tersebut? Waliyadubillah. Ini untuk mendekatkan logika pemahamannya bahwa apa yang Anda yakini itu keliru dan berbahaya. Ya, tidak mungkin kita mengatakan zat Allah berarti ada juga pada bangkai tersebut. Wala haula wala quwata illa billah. Ta'ala Allahu uluwan kabira amma yasifun maha tinggi Allah dengan setinggi-tingginya dari sifat yang rendah, yang hina yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka pembahasan asma wa sifat ini penting. Dengan itu kita bisa mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengenal sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah terdahulu, sebagian kita telah menjelaskannya. Wallahu alam bisawab. Ya, waktu salatul isya telah masuk.